Akan tapi kami ingatkan kembali kepada para pendengar bahwa penting sekali untuk mengulang kembali pelajaran di rumah masing-masing. roja akan mengembalikan e, maklumat yang pernah kita pelajari sehingga dengan murajaah ini atau mengulang pelajaran di rumah Insya Allah antum dapat mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Dan ana tekankan sekali lagi pentingnya merojah ini. Diharapkan setiap kali kita bertemu tidak ada lagi yang menanyakan tentang mufrodat atau kosakata yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Abdulnya begitu, baiknya begitu. Sehingga setiap pertemuan antum uh, semakin bertambah mufrodat, semakin banyak hafalan dan ini nanti akan uh, manfaatnya kembali ke antum sendiri insya Allah. Sehingga sekali lagi penting untuk merojaah dan mengurang pelajaran di rumah. Ikhwani fillah, a'azzakumullah bil Islam. Menurut beberapa masukan dari para pendengar, baik yang sampai kepada kami secara langsung mengenai pembelajaran bahasa Arab ini, eh, perlu kiranya perlu diulang kembali tentang man manhada. Man Man hada. Man siapa? Hada ini. Man hada. Siapa ini? Taib. Is'alan istami' sekarang istami' dengarkan. Undur ilal kitab wastami' jidan. Lihat ke buku dan dengarkan baik-baik. Istami' jidan. dengarkan baik-baik. Man Hada. Man Hada. Hada tabib. Hada tabibun. Hada tabibun. Di bawahnya antum lihat. Man hada. Man hada. Hada talibun. Hada talibun. Antum lihat di sampingnya sekarang. Nah, di atasnya. Man hada. Hada waladun. Hada waladun. Ahadha waladun. Ahadha waladun. لا هذا رجل لا هذا رجل طيب ما هذا ما هذا هذا مسجد هذا مسجد من هذا من هذا هذا تاجر هذا تاجر هذا كلب <clears throat> هذا كلب أهذا كلب أهذا كلب لا هذا قط لا هذا قط هذا حمار هذا حمار أهذا حمار أهذا حمار لا هذا حصان لا هذا حصان وما هذا وما هذا هذا جمل هذا جمل طيب kita kita baca kembali lalu kita pahami sama-sama maknanya man hadha man hadha man artinya siapa pertanyaan untuk menanyakan siapa pada pelajaran lalu kita mendapatkan ma. Ma apa? Kata tanya untuk menanyakan benda. Kita mendapatkan tambahan man. Man hada. Man kata tanya untuk menunjukkan siapa orang. Man hada. Sehingga tidak terbalik. Ma untuk benda, man untuk orang. Man hada, siapa ini? Antum lihat di bawahnya. Man hada, Man hadha? Hadha tabibun. Hadha tabibun. Antum lihat gambar tabibun, gambar di sebelahnya. Dokter. Hadha tabibun. Ini dokter. Lalu di bawahnya antum lihat man hadha? Man hadha? Hadha talibun. Hadha talibun. Antum lihat ini talibun maknanya artinya murid Hada talibun. Maknanya ini murid. Antum lihat sebelahnya sekarang man manhada, Man waladun. hada waladun. Waladun antum bisa lihat. Waladun artinya anak kecil. Hada waladun ini anak kecil. hada waladun hada waladun a. Mudah-mudahan para pendengar dan juga ikhwan yang ada di studio masih ingat makna A. A. Makna A. Apa arti A? A artinya apakah? Ahada waladun. Apakah ini waladun anak kecil? Antum lihat gambarnya. Orang sudah tua dengan memegang tongkat. Jawabannya la hada rajulun. La hada rajulun. Tidak. Ini rajulun mana rajulun? Orang dewasa. Orang dewasa. Tayyib. Baik. Antum lihat halaman 8. Ma hadha. Ma hadha. Hadha masjidun. Masjidun insyaallah bukan hal yang asing bagi kita masjidun. Man hadha? Hadha tajirun. Hadha tajirun. Antum lihat di sini. Penulis buku ini seakan-akan ingin me membedakan, menjelaskan perbedaan antara antara ma dengan man. Diletakkan secara bergandengan. Ma hadha? Hadha masjidun. Lalu setelah itu man hada hada tajirun. Hmm. Ma yang di atas untuk menanyakan benda. Man man hada siapa ini untuk menunjukkan menanyakan orang. Hada tajirun. Tajirun artinya pedagang. Hada tajirun ini pedagang. <clears throat> Baik, kita lanjutkan. Hada kalbun. Kalbun, antum lihat bisa lihat gambarnya, masya Allah. Gambar ini sangat membantu kita. Kalau seandainya e, tidak ada yang menjelaskan makna kalbun antum bisa mengira-ngira. Di sebelahnya ada gambar anjing. Hadza kalbun. Ini anjing. Ahadza kalbun? Ahadza kalbun? Apakah ini anjing? La. Hadza kittun. La hadza kittun. Ma makna ya ikhwan? Yang di studio? Tun iya. kucing. Baik. Hadza himarun. Himarun. Hmm, himar. Ma himar di sini? Antum lihat gambarnya? Uh, Ah, keledai. Keledai apa keledai? Keledai. Keledai. Jangan sampai terbalik. Hada himarun. Ini keledai. Ahada himarun. Ahada himarun. A. Apakah hada ini himarun? Keledai. Apakah ini keledai? La. Hada hisanun. Tidak. Ini hisanun. Kuda. Kuda. La hada hisanun. Tidak. Ini kuda hisanun. Wama hadha. Wama hadha. Dan apa ini? Hadha jamalun. Hadha jamalun. Ini unta. Taib. Taib. Al-an. Uh, insyaAllah antum. Fahimtum insyaAllah. Antum paham semua insyaAllah? InsyaAllah. Taib. Kita mudah para ikhwan yang sedang mendengarkan radio juga paham uh, penjelasan tadi. Taib. Uh, eh, Al-an. Sekarang istami' Summa karir. Istami' summa karir. Dengarkan lalu ikuti sama-sama. Hei ikhwan. Bagi antum yang ada di rumah silakan diikuti. Man hadha? Man, man hadha? Man hadha? Man hadha? Hadha tabibun. Hadha tabibun. Hadha tabibun. Hadha tabibun. Ma makna tabibun ya ikhwan? Apa makna tabib? Dokter. Dokter. Jadi ahsantum. Man hadha? Man, man hada? Man hada? Man hada? Hada talibun. Hada talibun. Hada talibun. Hada talibun. Ma mana talibun ikhwan? Apa makna talibun? Murid. murid. Ahsantum. Jayid. Atau setelah sebelahnya man hada? Man hada? Man hada? Man hada? waladun. Hada waladun. Hada waladun. Hada waladun. Ma makna waladun ya ikhwan? Anak kecil. Anak kecil. Ahsantum ahada waladun ahada waladun antum terjemahkan ah Yuda ahada waladun antum terjemahkan apakah Apa? ini orang dewasa ahada waladun, waladun. Apakah ini anak kecil? Apakah, Taib. apakah ini anak kecil? La hada rajulun. La hada rajulun. Ah, baru rajulun maknanya orang dewasa. Orang dewasa. Taib, alhamdulillah. Taib, kita lanjutkan. Ma hada. Ma hada. Hada masjidun. هذا مسجد من هذا من هذا هذا تاجر هذا تاجر ما معنى تاجر pedagang tajirun tajir taib هذا kalbun هذا kalbun ahadza kalbun ahadza kalbun antum akhi antum terjemahkan ahadza kalbun apakah ini seekor anjing Baik. ahsant la hadza kitun La hada tibbun. Anda terjemahkan akhi, akhir Irfan? Tidak, ini kucing. Ahsan. Hada himarun. Hada himarun. Ahada himarun. Ahada himarun. Ma mana himar ya ikhwan? Keledai. Keledai. La hada hisanun. La hada hisanun. Hisanun. Hisanun. Ma mana hisan? Kuda. Kuda. Sa. Sa ya. Ah, tadi kan bukan hisan tapi hisan. Sa. Hisan. Hisan. Ahsan. Jayid. Wa ma hadha? Wa ma hadha? Hadha jamalun. Hadha jamalun. Hadha jamalun. Hadha ah, jamal. Mama mana jamalun ya, ikhwan? Unta. Unta. Anda ingat kembali, jangan salah panjang pendeknya. Kalau antum baca jamalun, nah ini maknanya sudah jauh berbeda. Berbeda. mana jamal dengan jamal? Beda antara jamal dengan jamal? Kalau jamal jelas, wadih maknanya unta. Tapi kalau jamal keindahan. Hah? Bagus, keindahan. Bagus, bagus keindahan. Maka jangan sampai salah mengucapkan panjang pendek. Kita lanjutkan. Anda baca dulu. Istimewa jaydan. Dengarkan baik-baik. La tukarir. Tidak perlu diikuti. Istami' jaydan. La tukarir. Ma hadha. Ma hadha. Hadha dikun. Hadha dikun. Ma mana diikun ya kawan? Antum lihat gambarnya diikun. Ma mana diikun? Dik. Ayam jago, ayam, jantan. Masya Allah. Man hada? Man hada? Hada mudarris. Hada mudarrisun. Mudarrisun. Antum bisa tebak ma mana mudarrisun ya kawan? Guru. Guru. Mudarrisun artinya? Guru. guru. Ustaz, guru, pengajar. Ahada qamisun? ahadha qamisun qamisun mana qamisun ah mufrad mufrad ini sudah kita bahas pada halaman sebelumnya dan ana minta uh, jangan seperti antum tiap ketemu jadi tilmi dan jadi tiap hari atau murid baru ketemu hari ini murid baru nanti minggu depan ketemu lagi kita antum seakan-akan murid baru lagi tidak mufrodat yang sudah kita hafal, yang sudah kita baca, afwan, yang sudah kita baca, yang sudah kita pahami, tolong diingat-ingat dan sekali lagi anda tekankan pentingnya murojaah agar mengingat terus ahadha qamisun la hadha mindilun mindilun antum bisa tebak ma, makna mindilun ikhwan sabutan sabutan ahsantum la hadha mindilun طيب الان استمع ثم كرر para ikhwan studio dan juga para pendengar istami' dengarkan thumma karir kemudian diikuti sama-sama hayya ikhwan ma hadha ma hadha hadha dikun hadha dikun hadha dikun هذا ديك من هذا من هذا من هذا من هذا هذا مدرس هذا مدرس هذا مدرس هذا مدرس أهذا قميص أهذا قميص أهذا قميص أهذا قميص لا لا لا لا هذا منديل هذا منديل لا هذا منديل لا هذا منديل Baik, kita ulang kembali dari awal. Buka kembali halaman 7. Iftah safhah sab'ah. Iftah buka safhah halaman sab'ah 7. Kita ulang dari awal lagi. Semua para pendengar maupun yang di studio, istami' semua kari, dengarkan lalu ikuti sama-sama. Ini penting, melatih apa namanya? Tadi antum dilatih mendengar, sekarang dilatih untuk mengucapkan. Ini penting. Jangan malu-malu ikhwan yang ada di rumah atau ikhwan di studio untuk mengeluarkan suaranya. Taib. Man hadha? من هذا Man hadha? من هذا هذا طبيب هذا طبيب هذا طبيب هذا طبيب من هذا من هذا هذا طالب هذا طالب هذا طالب هذا طالب طا طا طا طا طالب طالب تا تا طا تا طا. طيب من هذا من هذا هذا ولد هذا ولد ذا ذا هذا هذا طيب أهذا ولد أهذا ولد لا هذا رجل لا هذا رجل طيب تدرسكن ما هذا ما هذا هذا مسجد هذا مسجد من هذا من هذا هذا تاجر هذا تاجر هذا كلب هذا كلب أهذا كلب أهذا كلب لا هذا قط لا هذا قط لا هذا قط لا هذا قط هذا حمار هذا حمار هذا حمار هذا حمار أهذا حمار أهذا حمار لا هذا حصان لا هذا حصان لا هذا حصان لا هذا حصان وما هذا وما هذا وما هذا وما هذا هذا جمل هذا جمل هذا جمل هذا جمل ما معنى جمل يا إخوان طيب ما هذا ما هذا ليترى من تسعة سميلا افتح صفحة تسعة بكاء هلما سميلا ما هذا ما هذا هذا ديك هذا ديك من هذا من هذا هذا مدرس هذا مدرس هذا مدرس هذا مدرس أهذا قميص أهذا قميص لا هذا منديل لا هذا منديل Baik, baik. Ahsantum jayid. Eh, mungkin kita buka akhi untuk para pendengar bagi yang ingin ikut. Bagi para pendengar yang ingin mencoba untuk eh, membaca nas atau dialog ini, antum bisa menghubungi di 8236543. Kita angkat terus penelpon yang pertama. Eh, fadal. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Dengan siapa Pak di mana? Dari Asagung Ramadjati. Keramajati ya, ya. Silakan. Ustaz. Baik. Dari halaman yang ke studia. Ya? Iya, Bapak berarti punya bukunya Pak ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Uh, saya baca lalu Bapak ikuti Pak. Ya. Baik, istami' thumma karir. Dengar lalu ikuti. Man hadha? Man hadha? Ha, man hadha? Man hadha? Hadha tabibun. Hadha tabibun. Ta. Ta. Ta. Ta. Tabibun. Tabibun. Tabibun. Tabibun. Ahsanta. Man hadha? Man hadha? Hadha talibun. Hadha talibun. Man hadha? Man hadha? Hadha waladun. Hadha waladun. Ma mana waladun, Pak? Ma ah. mana waladun? Anak kecil. Anak kecil. Ahadha waladun? Ahadha waladun. Terjemahkan dulu, Pak. Ma mana ahadha waladun? Apakah ini anak kecil? Alhamdulillah. La hadha rajulun. La hadha rajulun. Terjemahkan, Pak. Uh, bukan, ini orang dewasa. Masya Allah. Ma hada? Ma hada? Hada masjidun. Hada masjidun. Man hada? Man hada? Hada tajirun. Hada tajirun. Hada tajirun. Hada tajirun. Ahsant. Hada kalbun. Hada kalbun. أهذا kalbun. أهذا kalbun. La هذا قط La hada kitun. Hadha himarun. هذا همر Himarun. همار Ma mana himarun, Pak? keledai Keledai. Ahadha himarun? أهذا همر Ahadha himarun? أهذا همار La, hadha hisanun. لا هذا حصان ما- حصان Hisanun. حصان Taib. Ma mana hisanun, Pak? kuda Kuda. Taib. Wa ma hadha? وما هذا Hadha jamalun. هذا جمل Taib, cukup, cukup. Taib. Juga. Afwan. Iya, jazakallah khair. Dan kita angkat kembali, Ustaz. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Iya. Dari mana dengan siapa? Ya, halo. Iya. Assalamualaikum, Mi. Waalaikumsalam. Iya. Di mana nih alamatnya dengan siapa? Di Mutiara. Bekasi ya, Mi. ya? Ah, iya. Iya. Silakan Baru coba. tak. Baik. Eh, punya bukunya Umi? Iya, ada. Taib. Taib. Bentar. Ya. Taib. Al-an Istami' istami'i dengarkan kemudian ikuti. Thumma karriri. Istami'i thumma karriri. Ya. Ma hadha? Ma hadha? Ma hadha? Ma hadha? Hadha dikun. Hadha dikun. Hadha dikun. Hadha dikun. Man hadha? Man hadha? Man hadha? Man hadha? Hadha mudarrisun. هذا مدرس هذا مدرس هذا مدرس ما معنى المدرس مدرس guru guru jayid ahsant ahadha qamisun ahadha qamisun hmm, ma mana qamisun qamisun kemeja kemeja la hadha mindirun la hadha mindirun baik mumtaz alhamdulillah jazakallah khair syukran ya. cukup umi ya <coughs> Jazakallah khair ya makasih sama-sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, silakan kita masih menerima satu penumpang kembali di belakang umi kita dari Mutiara. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan uh, siapa? Di mana, Umi? Dari Eba di Pondok Kopi. Oh iya. Ibu Eba, baik. Iya. Pondok Kopi. Baik, Ibu Eba ada bukunya, Bu? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Istami' istami'i summa karri. Dengarkan kemudian ikuti. Iya. Man hadza? Man hadza? Man hadza? Man hadza? Hadza tabibun. هذا طبيب طبيب طبيب جيد من هذا من هذا هذا طالب هذا طالب هذا طالب هذا قالب طا طا طالب طالب طيب من هذا من هذا هذا ولد هذا ولد هذا ولد Ahaza waladun. Ahaza waladun. Ahaza waladun. Ahaza waladun. Ahaza waladun. La. Hada rajulun. La. Hada rajulun. Baik, Bu Eba saya ingin tanya beberapa hal Bu. Bisa Bu ya? Tabibun. Ma mana tabibun Bu? Tabibun. Tabibun. Tabibun. Tabibun. Ah, maknanya apa Bu? Ma mana? Uh, Dokter ya. Dokter, masya Allah. Ya. Jadi. Polibun? Polibun, sebentar. Uh, ah. Siswa, siswa perempuan. Siswa, uh, siswa perempuan, bukan bu. polibun siswa laki-laki. Oh, iya, murid laki-laki. Iya. Ya, maaf Ustaz, saya baru pertama. Alhamdulillah tidak masalah Bu, alhamdulillah. Memang Ada gitu, pertanyaan sedikit Ustaz boleh? <laughs> Dibuka? Taib. Ya. Uh -uh. Ya. Berkaitan, saya ingin tanya. Iya, berkaitan bahasa Arab Bu ya? Berkaitan Kenapa? berkaitan dengan bahasa Arab ini kan? Iya, betul. Iya. Saya ingin tanya uh, kalau kita menggunakan man terus sama haza, iya. terus pakai ahaza, iya, iya. itu untuk apa aja dipergunakannya? Untuk, Terima kasih Ustaz. Baik, baik, iya. baik. Ya. Uh, baik, uh, dijawab dulu. Man tadi yang saya jelaskan, man man haza siapa ini? Berarti ini ingin bertanya tentang seseorang. Ya. Uh, man man man haza haza Ahmad misalnya atau haza Utsman. Tidak boleh kita man hadza lalu hadza himarun. Lah tentu ha himarun tentu ini salah. Tidak menanyakan benda atau tidak menanyakan man ini hanya untuk khusus orang, manusia. Iya. Baik. Tadi ahada, ahada, walun apakah ini? Ah, apakah ahada ini bisa dipakai untuk apa aja, Bu? Ahada waladun? Apakah ini anak kecil? Ahada kitabun misalnya, apakah ini buku atau ahada uh, himarun? Apakah ini Bisa untuk binatang, bisa untuk uh, manusia, bisa untuk benda mati, bisa Bu. Ahada, bebas. Lalu ya, terakhir yang mana Bu tadi? Yang pertanyaan ketiga? Haza, langsung. Oh, oh haza. oh hada, ya hada ini oh, kata tunjuk, artinya ini. Bisa untuk orang hada Ahmad oh, iya. misalnya. bisa oh, untuk benda mati, kita kitabun misalnya. Bisa okay. juga iya. untuk untuk binatang. Hada kitun. Hmm, bisa, Ibu hebat. Jadi, maaf Ustaz, di salah kata tunjuk gitu ya Ustaz. Iya, artinya ini. Untuk betul. bisa untuk binatang, benda bisa. atau betul, manusia. Betul, ya. betul. Terima kasih banyak Sama -sama Ustaz. Itu. Alhamdulillah nyambung. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ibu Eba di Pondokopi. Kita lanjutkan ke Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Iya. Kita masuk ke tamrin. Latihan. Iqra waktub. Iqra waktub. Iqra artinya manahu bacalah waktu dan tulislah. Hmm. antum yang punya buku di rumah bisa nanti uh, antum uh, pindahkan ke buku tulis antum tulis mahada dan ana sarankan kalau bisa antum beri harakat antum beri harakat sendiri ini memang sengaja uh, di latihan ini tidak diberi harakat sama sekali agar melatih antum bagaimana cara membacanya walaupun tanpa harokat antum bisa baca dan juga antum dilatih kalau bisa setelah itu ditulis dengan harokat. Sehingga antum nanti dapat dua manfaat besar alhamdulillah. Taib. Ana baca, ana akra, istami' jiran, dengarkan baik-baik. <clears throat> Ma hadha? Ma hadha? Hadha qalamun. Hadha qalamun. Nah, qalamun mufrad ini sudah kita bahas sebelumnya di halaman sebelumnya. Masih ingat ikhwan? Qalamun pulpen. Yeah. Hadha kalbun. Hadha kalbun. Man hadha? Man hadha? هذا طبيب هذا طبيب هذا جمل هذا جمل أهذا كلب أهذا كلب لا هذا قط لا هذا قط أهذا ديك أهذا ديك نعم نعم أهذا حصان أهذا حصان لا هذا حمار لا هذا حمار هذا منديل هذا منديل أهذا ولد أهذا ولد نعم نعم من هذا من هذا هذا رجل hadza rajulun. Insya Allah semua mufrad yang ada di uh, Latin ini semuanya sudah kita bahas. Agar tidak lupa, ikhwan, antum yang punya buku tidak mengapa antum nulis maknanya di sebelah atau di bawah kalimatnya itu tidak masalah buku antum banyak tulisan-tulisan agar nanti ketika muraja antum ingat maknanya sehingga antum membaca dengan pemahaman, baca dengan pemahaman sehingga ketika muraja antum ingat eh, makna kalbun, makna himarun, apa makna rajulun sehingga ketika pertemuan akan datang jika antum murajah sebelumnya pada pertemuan akan datang insya Allah antum ingat semua mufradat yang sudah kita pernah pelajari. Taib. Taib al-an sekarang istami' kepada ikhwan di studio dan juga para pendengar. Istami' tsumma karir. Kita antum dengarkan kemudian kita baca sama-sama. Ma hadha? Ma hadha? Ma hadha? Ma hadha? Hadha qalamun. هذا قلم هذا قلم هذا قلم Hadha kalbun. هذا كلب Hadha kalbun. هذا كلب Ma mana kalbun ya ikhwan? Anjing. Taib. Man hadha? من هذا Hadha tabibun. هذا طبيب Hadha tabibun. هذا طبيب Sekali lagi kita latih to-nya. To. طاء To. طاء Ti. طي Ti. طي Ah, anak Ah. bilang ti. طي Bukan ti. طي Ti. طي Ya, to. طاء Ti. طي Ti. طي Tu. طو To. طاء Tabibun. طبيب Ahsantum. Hada jamalun. هذا جمل Ahada kalbun. أهذا كلب La hada kittun. لا هذا كلب Ah, begitu ya di belakang kalimat kittun. Qaf ta. Kittun. Bukan kittun, tapi kittun. Ta. Sekali lagi ya, kawan. La hada kittun. لا هذا قط Ma mana kittun ya, kawan? kucing Kucing. Ahsantum. أهذا ديك أهذا ديك ما معنى ديك أيوه. أيام أيام أبنى أيام بتينا أيام جندا أيام جندا نعم أي أخوان نعم نعم نعم نعم أهذا حصان أهذا حصان لا هذا حمار لا هذا حمار هذا منديل هذا منديل هذا منديل هذا منديل أهذا ولد أهذا ولد أهذا ولد أهذا ولد نعم نعم نعم نعم من هذا من هذا من هذا من هذا هذا رجل هذا رجل هذا رجل هذا رجل طيب آه، أنا من إخوان الاستوديو أنتم يا أخي رضوان أنتم أهل رضوان أيوة. تفضل اقرأ ما هذا ما شاء الله هذا قلم نعم هذا كلب من هذا هذا طبيب طيب هذا جمل أهذا كلب ما معنى جمل يا أخي أنت أنت أفضل استمر ترسكن أهذا كلب لا هذا قط طيب أهذا ديك نعم هذا آه. آه، نعم طيب أهذا حصان لا هذا حمار هذا منديل ما معنى منديل آه سبطان أحسن أهذا ولد نعم من هذا هذا رجل هذا رجل ما معنى رجل آه orang dewasa طيب أحسنت طيب أنت أنت الآن يا يودا تفضل اقرأ باشا ما هذا هذا قلم نعم هذا كلب Uh, antum intonasinya coba diulang sekali lagi. هذا كلب Mumtaz. من هذا هذا طبيب طيب هذا هذا جمل نعم أهذا كلب نعم لا هذا قط نعم أهذا ديك نعم أهذا أهذا حصان حصان أهذا حصان نعم لا هذا Hamarun. Ah, ha, ait. Sekali lagi coba, ulang sekali lagi, akhi. La. La. Hada himarun. Hada himarun. Hada himarun. Baik, jayid. Hmm. Hada min Hada mindilun. Hadza mindilun. min mindilun. Baik, antum ulang sekali lagi intonasinya sekali lagi, akhi. min mindilun. Baik. Ahada ahada waladun. Naam. Man hadza? Hadza rajulun. Ha, sekali lagi, hadza. Hadza rajulun. Hadza rajulun. Hadza rajulun. Baik, ahsantum jayid. Eh, sekali lagi, uh, antum ketika baca uh, bayangkan maknanya sambil memahami maknanya. Antum tidak mengapa antum yang uh, menulis maknanya di sebelahnya itu lebih baik sehingga nanti ketika merojak antum ingat makna-maknanya. Baik, mungkin dibuka para pendengar, tepat Ya bagi antum yang baru bergabung bersama kami, kita akan terima telepon dari para pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari mana Pak? Di... Dari Pak Nana di Jatiwaringin Ustaz. Masyaallah. Silakan. Pak Nana punya bukunya Pak Nana? Ada insyaallah. Alhamdulillah baik. Tamrin, latihan, tamrinun. Ana baca, Bapak da, Bapak ikuti. Baik. Istami' thumma karib, dengarkan lalu ikuti. Ma hadha? Ma hadha? Hadha qalamun. Hadha qalamun. هذا كلب hadha kalbun من هذا man hadha هذا طبيب hadha tabibun هذا جمل hadha jamalun ما معنى جمل Uh, unta Ustaz. أنثى طيب أهذا كلب ahadha kalbun لا هذا قط la hadha kittun طيب ما معنى قط بقى kucing kucing أهذا ديك ahadha dikun ما معنى ديك بقى ayam jantan. Baik. Bapak teruskan baca, Pak. Naam. Ahada itonun. Naam, jayid. La hada himarun. Mumtaz. Hada mindilun. Sekali lagi Pak, Hada. Hada mindilun. Baik, za, za. Za. Baik. Sekirakan Pak, istamir teruskan. Ahada waladun. Naam. Naam. Man hada? Hada rajulun. Hada rajulun. Baik. Bapak pernah belajar bahasa Rasul punya, Pak? Ah, belum Ustaz. Belum pernah. Bagaimana Pak? Lambat atau terlalu cepat atau bagaimana Pak jadwal kita ini? Uh, agak terlalu cepat. Agak terlalu cepat. Ya. Kita akan kurangi sedikit. Ya. ya. Syukuran Pak. Jazakallah khair. Eh, ada sedikit Ustaz. Iya, sedangkan Pak. Itu kalau saya lihat di Quran, iya. haza itu tulisannya ada di tengahnya ada semacam apa tanda baris berdiri tuh di sini langsung berdiri itu gimana Ustaz? Oh, iya di sini iya di sini sama Pak di sini baris berdiri juga hanya ha hanya memang seakan-akan tidak ada tanda panjangnya tapi kalau Bapak lihat harokatnya yeah. Iya. uh, fathah berdiri. haza jadi panjang. Oh sama saja. ya, ya. sama Pak. Iya. Ya. Syukran Ustaz. Afan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakallah khair pada Bapak Nana. Silahkan bagi pada pendengar di belakang Pak Nana kita angkat kembali Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Umi? Eh, Bu Nani Pak. Di Depok ya, Bu? Ya. Iya. Bu Nani ada bukunya Bu? Ada. Ada. Baik. Bu Nani baca Bu, silahkan baca. Ikhlas. Ya. Ma hadza hadza qalamun. Nah. Hada kalbun. Ma mana kalbun nani? Uh, eh, anjing ya. Anjing. Baik. Man hada, hada tabibun. Hmm. Ma mana tabibun? Uh, dokter. Dokter. Ya. jamalun. Naam. Ahada kalbun? La, Hada kitun. Naam. Ma mana kitun? Kitun kucing. Kucing. Baik. Ahada dikun? Naam. Naam. Ibu terjemahkan semua kalimatnya, Bu. Ahada dikun? Naam. Apakah apakah ini uh, anak eh, apakah ini ayam jantan? Ayam jantan jawabannya. Iya, ya, taib. Silakan buat teruskan. nah. Apakah ini kuda? Lah, hadza himarun. Naam. Hadza mindilun. Hmm, nama mana mindilun? Sapu tangan. Sapu tangan. Ahsan. Hadza walad waladun. Naam. Taib. Man hadza eh diartikan ya? Eh, tidak, terus terus Pak. Terus terus terus Bu. Terus, oh, iya. Man hadza Haza rajulun. Haza rajulun. Saya mau nanya ini. Ya, Bu Nani, silakan. Uh, mudarrisun di sini mudarrasun ya tulisannya. Oh, sebentar saya lihat dulu mudarrasun. Bisa jadi salah ini, Bu. Salah apa namanya? Salah harokat seperti oh, ini iya, gitu. ya. Iya. Ah, terus artinya wadih apa ya wadih? Wabeh, waw, arif, do, ha. wabehon artinya jelas. Oh, jelas. Jadi salah kalau Ibu saya Bapak eh, saya tanya Hak wabihun jelas? Nah, jawabannya sama, wabihun jelas. Iya. sama satu lagi Ustaz, ya. itu kalau dicoret-coret di buku itu kan bukannya kita tambah ini ya, tambah tidak uh, tidak ingin menghafalnya ya. Ya. Jadi nyontek terus gitu. Oh, begitu Bu ya. Ah, iya, iya, iya, iya. Assalamualaikum iya. ah, oh, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bisa kira khair atas masukannya nih. Baik. <laughs> Iya. Baik, eh, sebenarnya Ya kalau ini ketika para saat ujian ya mungkin cara cerita itu tidak tidak. Tapi kalau saat kita latihan seperti belajar seperti ini ini tidak masalah bu, tidak masalah insya Allah. <coughs> Baik bagi para pendengar silahkan kita terima satu penelpon kembali di 8236543. Assalamualaikum. Baik uh, kita akan kembali saja. Silakan tepat. Bagi para pendengar silahkan kita masih punya eh, berikan kesempatan untuk sesi ini bagi yang ingin menghubungi di 8236543. Eh, sebelum uh, angkat kembali dari pendengar, ada pertanyaan berkaitan dengan mudari sunsat. Di sini harokatnya memang di atas, cuman ada tasdid, saja. Oh iya Mungkin iya iya. Ada banyak yang tidak paham. Untuk kalimat iya, halaman iya, iya. 9. 9. Ada sun itu memang di atas ro, cuman betul, di bawah atas. Betul, betul. ada penjelasan. It, itu uh, memang itu penulisan Uh, jadi ada beberapa bentuk penulisan kasroh di sini, Bapak dan Ibu-ibu para pendengar. Eh, jadi ini yang uh, ibu dan bapak lihat di halaman 9 sudah benar, bukan bukan mudar mudar rosen, bukan mudar risen. Dia kasrah. Antum melihat bedanya dia di di uh, bawah tasdid, di bawah tasdid. Memang yang biasa kita baca dengan musaf Indonesia atau yang musaf yang lain atau buku-buku lain bahasa Arab terbitan Indonesia kita temukan kasrohnya di bawah hurufnya mudarrisun kasrahnya di bawah ra misalnya. Tapi kalau di sini ini sudah benar, ini tidak salah tidak salah cetak. Tapi memang beginilah bentuk penulisannya. Tidak masalah insyaallah. Baik, kita angkat saja telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Abu Nisa di Cibarusa. Di Cibarusa, Pak. Sudah punya bukunya, Pak? Eh, punya, Pak. Baik, Abu Nisa. Alhamdulillah. Ya. Baik, silakan dibaca. Mahada hada kolamun. Nah. Hada kalbun. Jayid. Man hada? Uh, anda dengarnya ha. Antum baca ha. Man hada. Ha gitu. Ha. Man hada. Ada ha yang seakan-akan kita seperti orang kebersan ha. ha. Ada ha yang seperti besar pak. Ha. Ha. Ini yang besar. Ini yang besar. Man hada. Man hada. Mumtaz. Hada tabibun. Iya. Yeah. Hada jamak jamalun. Hadza jamalun. Hadza jamalun. Mumtaz. Ma mana jamalun? Uh, uh, cantik ya. Uh, ja, uh, jamalun unta pak. Unta, uh, unta. Ya, kalau cantik tadi jamalun. Hmm, bagus, indah. Ya, silakan pak. Abu Risa, tolong teruskan. Ahaza kalbun. Uh, sekali lagi. Ahaza kalbun. Mumtaz. La. Ah, Haza kitun. Kitun. Hada kitun. Mumtaz. Ahada dikun. Ah, antum antum ketahuan jawanya ini. Dikun. Di, jangan ditekan dalnya, Pak. Ahada dikun. Ahada dikun. Nah, ya, taib labas, taib. Naam. Ahada hisanun. Mumtaz. La. Hada himarun. Bagus. Ahsant. Jayid ahada mendilun Iya. Ahada waladun. Naam. Muntaz. Man hada hada rojulun. Taib, taib. Anak tanya Abu Nisa beberapa mufradat. Uh, ma mana ma mana hisanun? Hisanun. Hi, hitonun. Hisanun. Hisanun kuda. Kuda, ahsant. Ma makna dikun? Uh, dikun uh, ayam jantan. Ayam jantan. Taib. Ma makna himarun? Himarun keledai. Keledai, ahsant. Jaid. Barakallahu fikum. Cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Uh, eh, Ad-Dars kita masuk ke pelajaran baru ikhwan sekalian barusan yang kita baca sedikit muroja. kita masuk ke ad susani Pelajaran yang kedua, ad-dars pelajaran, ad-darsu pelajaran, asani yang kedua. Zalika. Zalika. Ah, di halaman sebelumnya kita mempelajari hada, kata tunjuk ini, kata tunjuk ismun isyarah, kata tunjuk untuk yang dekat lil qarib. Hada ismun isyarah lil qarib. hada kata tunjuk untuk benda yang dekat Ah, kalau ini zalika ismun isyara lil ba'id. Kata tunjuk untuk yang jauh. Zalika itu jauh. Istami' jidan. Dengarkan baik-baik. Istami' jidan. <clears throat> Antum yang punya bukunya unzur ilal kitab. Lihat bukunya wastami' jidan dan dengarkan baik-baik. Ma zalik? Ma zalika? Zalika najmun. Zalika najmun. Hadha masjidun. Wa zalika baitun. Antum lihat sudah mulai sedikit dikurangi harokatnya. Nah, ikhwan yang kesulitan membaca silakan diberi harokat biar uh, ke depan bisa kita baca dengan baik. Hada masjidun wa Baytun. baitun. Ana ukarir, ana ulang sekali lagi. هذا مسجد وذلك بيت طيب هذا حصان وذلك حمار هذا حصان وذلك حمار أذلك كلب لا ذلك قط Azalika kalbun la Zalika kittun Ma zalik Ma zalika Antum bisa hentikan ma zalik atau antum lanjutkan ma zalika Tidak masalah. Zalika sarirun. zalika sarirun. Baik, kita baca selanjutnya dari awal. Kita pahami maknanya sama-sama beberapa mufradat, beberapa kosakata di sini bukan hal yang baru. Bahkan bisa dikatakan semua mufradat di sini alhamdulillah bukan mufradat yang baru. Semua sudah kita pelajari. Tapi tidak apa-apa kita pahami maknanya sama-sama. Zalika. Nah, nah, jelaskan sekali lagi zalika ismun isyaratun lil ba'id. Kata tunjuk untuk uh, yang jauh. Baik yang jauh itu benda mati atau binatang atau orang kita lihat madzalika madzalika apa itu? Dzalika najmun. Dzalika najmun. Ma mana najmun ya ikhwan? Bintang. bintang. Ah, dia terlihat kecil sana. Ah, karena memang bintang dzalika najmun. Itu bintang. Kemudian hadza masjid. Ini masjid. Wa baitun dan itu rumah. Ah. masjidnya dekat maka kita kita eh, kita nyatakan hada masjidun menggunakan ismun isyarah hada untuk yang dekat hada masjidun kemudian kalau karena kita lihat rumahnya jauh wadalika baitun kita pakai menggunakan zalika ismun isyarah kata tunjuk yang jauh zalika wadalika baitun wa mana wa ya ikhwan dan dan hada masjidun ini masjid wa wa dan Zalika baitun. Itu rumah. Hada hisanun. Ini ah, mana hisanun ya, kawan? Kuda. Kuda. Wa himarun. Wa dan zalika karena kita lihat uh, himarnya jauh, zalika himarun. Taib. Adalika kalbun? Adalika kalbun? Antum terjemahkan ah uh, Fuad, Azalika kalbun? Ajuda? Ah, apakah ini Ah, uh, azalika. Kita menggunakan zalika. Apakah itu kalbun? Kalbun anjing? Taib. La zalika kittun. Tidak. Itu kucing. Itu kucing. Ahsant. Ma zalika. Ma zalika. Zalika sarirun. Zalika sarirun. Ma mana sarirun ya ikhwan? Tempat tidur. atau orang atau ranjang. Ahsantum. Taib. Nah, fahimtum? Taib. Fahimna. Fahimtum? Fahimna. Fahim. Kalau tanya fahimtum para pendengar? Fahim. Jawab fahimna. Kalau paham. Jika tidak paham maka uh, mudah-mudahan bisa ada waktu nanti untuk menelepon dan menanyakan beberapa hal yang tidak uh, belum dipahami. Baik. Al-an sekarang istami' thumma karir. Dengarkan kemudian sama-sama kita ikuti. Hayya ikhwan semuanya. Ikhwan di studio maupun para ikhwan dan akhwat yang ada di rumah, pendengar Radio Roja yang berbahagia. Zalika. Zalika. Ma zalika? Ma zalika? Zalika najmun. Zalika najmun. Zalika najmun. Zalika najmun. Hada masjidun. هذا مسجد وذلك بيت وذلك بيت هذا مسجد وذلك بيت هذا مسجد وذلك بيت أحسنتم هذا حصان هذا حصان وذلك حمار وذلك حمار هذا حصان وذلك حمار هذا حصان وذلك حمار ما شاء الله أذلك كلب أذلك كلب لا ذلك قط لا ذلك قط أنا قبل أذلك كلب لا ذلك قط ذلك كلب لا ذلك قط ما شاء الله ما ذلك ما ذلك ذلك سرير ذلك سرير طيب Baik, kita akan angkat dari penelpon bagi anda yang ingin mencoba di 823 6543. Assalamualaikum. Ya, silakan telah tersambung. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Muji Di mana nih, Pak? di Narogong Pak. Ah, Narogong ya. Pak Ilham Muji. <laughs> Insya Allah. Baik, silakan Pak Ilham. Ada bukunya Pak? Uh, monitor Ustaz. Monitor, baik. Ya. Baik, Pak. Uh, eh, sama karib, dengarkan, ikuti. Zalika. Zalika. Ma zalika? Ma zalika? Zalika najmun. Zalika najmun. Zalika najmun. Zalika najmun. Ma mana najmun Pak Ilham? Bintang. Bintang, asant. Ah, Hada masjidun. Hada masjidun. Wadhalika baitun. Wadhalika baitun. Hada masjidun. Wadhalika baitun. Hada masjidun. Wadhalika baitun. Apa beda antara hada dan zalika, Pak Ilham? Uh, hada ini zalika itu. Hmm, hada untuk benda yang dekat, zalika untuk benda yang, benda yang jauh. Jauh, Hasan. Hada hisanun. هذا خصام وذلك حمار وذلك حمار طيب أذلك كلب أذلك كلب لا ذلك قط لا ذلك قط ما ذلك ما ذلك ما ذلك ما ذلك ذلك سرير ذلك سرير طيب شكرا طيب، الهام الله خير شكرا kita berikan kesempatan kembali pada sesi ini bagi para pendengar. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi Dengan siapa di mana? Andi di Cibitung. Dengan ah Andi ya? Iya, Andi. Taib. Ah, Andi, antum ada bukunya, Akhi? Ada. Ada, Taib. Uh, eh, kita lihat halaman asyarah 10. Ah. Istami' thumma kadir. Dengarkan kemudian ikuti. Zalika. Zalika. Ma zalika? Ma zalika? Zalika najmun. ذلك نجم نعم هذا مسجد هذا مسجد وذلك بيت وذلك بيت هذا مسجد وذلك بيت هذا مسجد وذلك بيت هذا حصان هذا حصان وذلك حمار وذلك حمار هذا حصان وذلك حمار هذا حصان وذلك حمار ما شاء الله أذلك كلب أذلك كلب لا ذلك قط لا ذلك قط أذلك كلب لا ذلك قط أذلك كلب ولا ذلك قط ما شاء الله أحسنت ما ذلك ما ذلك ذلك سرير ذلك سرير طيب يكفي الحمد لله شكرا جزاك خير. شكرا أحمد. عفوا. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon kembali di sesi ini ya di 8236543 bagi para pendengar yang eh, ingin mencoba membaca silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Aisyah. di Bekasi. Bekasi. Ummu Aisyah ada bukunya di rumah? Insya Allah ada Ustaz. Alhamdulillah. Baik, dilihat bukunya halaman 10, safa 10. Istami' istami'i thumma karriri. Dengarkan kemudian ikuti. Zalika. Zalika. Ma zalika? Ma zalika? Zalika najmun. Zalika najmun. Zalika najmun. Zalika najmun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Wa zalika baitun. وذلك بيت هذا مسجد وذلك بيت هذا مسجد وذلك بيت ما شاء الله هذا حصان هذا حصان وذلك حمار وذلك حمار أنا قبل هذا حصان وذلك حمار هذا حصان وذلك حمار أذلك كلب أذلك كلب لا ذلك قط لا ذلك قط ما ذلك ما ذلك ما ذلك ما ذلك ذلك سرير ذلك سرير طيب شكرا جزاه الله خير Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Masih tersisa beberapa kalimat yang perlu dibaca. Baik, istami' jaydan. Dengarkan baik-baik. Istami' jaydan. Man hadha? Wa man dhalik? Nah, kita lihat sekarang ada ada ganda pertanyaannya. Ada dua pertanyaan. Man hadha wa man dhalik? Man hadha wa man dhalika? هذا مدرس وذلك إمام هذا مدرس Wadhalika imamun. Hmm. Kita lihat dari awal. Man hadha wa man dhalik. Man hadha siapa ini? Wa man dhalik dan siapa itu? Jadi penanya ini menunjuk dua orang. Yang satu menggunakan hadha berarti orangnya dekat atau jauh ikhwan? Dekat. Lalu yang satu lagi dia dia gunakan man dhalik. Berarti orang ini jauh apa dekat? Jauh. Jauh. Ahsantum. Man hadha wa man ya? Lalu dijawab, "Hadza mudarrisun wa dzalika imamun." Hadza mudarrisun, ini guru, ini pengajar, ini ustaz, wa dzalika imamun. Wa dzalika imamun dan itu imam, maksudnya imam imam imam salat, bukan nama bukan nama orang imam, bukan. Imam artinya di sini antum lihat gambarnya. Imam salat. Tapi mana yang dekat, mana yang jauh? Mana yang dekat ya, kawan? Mudaris. Mudaris. Yang jauh? Imam. Imam. Ah, santum. Anda baca sekali lagi. Man hadha wa man zalika. Hadha mudarrisun wa zalika imamun. Fahimtum ya, kawan? Fahim. Baik. Ma zalika, Ma zalika. Zalika hajarun. Zalika hajarun. Ah, hajarun. Antum lihat mana hajarun? Di sini ya, gambarnya batu. Zalika hajarun. Batu, hajarun. Hada sukkarun. Hada sukkarun. Wa labanun. Wa labanun. Hmm. mana sukkar ya ikhwan? Hada sukkarun. Gula. Ini gula. Asantum. Uh, hada sukkarun ini gula. Berarti gulanya ditunjuk dalam dia jawab dekat. Dekat. Dekat. Wadzalika labanun dan itu labanun susu. Kalau kita mau cari peran katanya di Indonesia susu. Walaupun sebenarnya ini susu yang khusus di, di Arab, tapi ya kita kita cukup terjemahkan dengan susu. Wadali labanun. hadza sukkarun ini gula wa dzalika labanun dan itu susu taib Fahimtum ya ikhwan insyaallah Taib para pendengar mudah-mudahan paham Taib al-an sekarang istami' dengarkan thumma karir kemudian ikuti sama-sama jama'atan ya ikhwan <clears throat> man hadha من هذا wa man dzalika ومن ذلك ana gabung man hadha wa man dzalika من هذا ومن ذلك هذا مدرس هذا مدرس وذلك إمام وذلك إمام هذا مدرس وذلك إمام هذا مدرس وذلك إمام ما ذلك ما ذلك ذلك حجر ذلك حجر ذلك حجر ذلك حجر kita menggunakan ha kecil di sini ha hajarun طيب هذا سكر هذا سكر هذا سكر هذا سكر وذلك لبن وذلك لبن وذلك لبن وذلك لبن لبن لبن أنا قبون هذا سكر وذلك لبن هذا سكر وذلك لبن Taib. Taib ana minta ikhwan antum baca akhi. Fadal akhi Ridwan. Halaman من 11. هذا Ahsant. ومن ذلك هذا مدرس وذلك إمام Taib. ah. antum baca tadi dzalika diputus tidak masalah, tapi eh, coba antum baca lengkap semua, harokatnya dibaca semua. من هذا ومن ذلك Nah, هذا مدرس وذلك إمام mumtaz. ما ذلك ذلك حجر هذا سكر وذلك لبن Mumtaz. Ahsanta jayidah. Fadal anta Yuda, Iqra, baca. Man hadza wa man zalika Hadza mudarrisun wa zalika imamun Mudarrisun. mudarrisun Taib. Istamir teruskan. Ma zalika Zalika hajarun. Naam. Hadza sukarun. Hadza sukarun. Hadza sukarun. Naam. Wa dzalika labanun. Wa dzalika labanun. Wa dzalika labanun. Ahsanta jayyid barakallahu fikum. Baik. kita masuk tamrin latihan. Tamrinun latihan. Iqra waktub. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Istami' jidan, dengarkan baik-baik. Hada sukkarun wadali dzalika Untuk melihat di latihan berkali-kali kita lihat tidak menggunakan harakat. Nah, ini memang sengaja uh, karena antum dilatih untuk membaca uh, kalimat tanpa harokat. Ini sebenarnya sudah masuk ke dalam apa namanya latihan membaca kitab gundul orang bilang. Nah, ini bermanfaat sekali. Ketika antum sudah lihat di di apa namanya di pelajarannya, antum lihat harokatnya. Nah, di sini sekarang antum dilatih untuk tidak melihat harokatnya, Lalu dilatih bagaimana cara bacanya dan bagaimana cara menulisnya. Hada sukkarun wa labanun. Man dzalika? Man dzalika? Dzalika wazirun. Hmm, wazirun. Ada kata baru sini, mufradah jadidah. Ada kata baru di sini. Mana wazirun? Menteri. Nah, kita katakan misalnya wazirud diniyah wazir ad-diniyah, menteri agama. Dan atau wazir tarbiyah, wazir at-tarbiyah, menteri pendidikan dan seterusnya, wazir menteri. Adzalika qittun adzalika qittun la dzalika kalbun la dzalika kalbun ma hadza ma hadza hadza hajarun Hadza hajarun. Taib. Antum lihat di bawahnya ada al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimat jamak daripada kalimah. Al-kalimat jamak daripada al-kalimah. Al-kalimatu belakangnya tak merbutu. Al-kalimah. Uh, maknanya kata. Al-kalimat kata-kata. Al-jadidah yang baru, al-jadidah yang baru. Jadi kalau kalimah dalam bahasa Arab bukan kalimah bahasa Indonesia bukan. Kalimat atau al-kalimah maknanya kata. Anda lihat di sini ada empat. Imamun, hajarun, mana hajarun ya kawan? Batu. Batu. Sukkarun, gula. gula. Labanun, susu. susu. Susu. Ada satu lagi sebenarnya di sini kata kosakata baru. Antum bisa tebak mana ya kawan? Menteri. Wazirun, ahsanta. Wazirun, itu kalimatnya. Atau tambahkan ikhwan. Sekarang ini yang lihat sekarang kan ada ruang antara sukarun dengan labanun. Sepertinya sengaja ini. Biar antum mesti nulis nanti wazirun. Masya Allah, taib. Dibuka, total para pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Silahkan bagi para pendengar, Anda bisa menghubungi di 8236543 dan kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umi di mana? Dengan umu Han. Di mana Umi? umu Ahmad Iya. Dirawalumbu. Dirawalumbu Bekasi. Muhammad Rawalumbu. Taib. Om Muhammad punya bukunya? Insya Allah punya Ustaz. Alhamdulillah. Taib. Kita lihat bukunya di halaman 11 Bu ya. Iya iya. Taib. Istami' thumma karir. Dengarkan kemudian ikuti. Ya. Man hadha? Man hadha? Wa man dzalika? Wa man dzalika? Ana gabung Bu. Man hadha wa man dzalika? من هذا ومن ذلك طيب هذا مدرس هذا مدرس وذلك إمام وذلك إمام هذا مدرس وذلك إمام هذا مدرس وه... وذلك إمام جيد ما ذلك ما ذلك ذلك حجر ذلك حجر ذلك حجر Zalika hajarun. Ma mana hajarun? Umu? Batu. Batu. Ah, santi. Hadza sukkarun. Hadza sukkarun. Wa labanun. Wa labanun. Ah, ma mana sukkar? Gula. Gula. Laban? Susu. Baik. Apa beda antara hadza dengan zalika umu Ahmad? Kalau hadza itu untuk menunjuk benda yang dekat. Ah, maknanya artinya? ini. Ini. Uh, terus Istamir? Dalika itu untuk menunjuk benda yang jauh maknanya itu. Mumtaz. santa. Barakallahu fikum. Cukup. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan di belakang Omo Nisa dia. Tidak mau nunggu. silakan bagi para pendengar di 8236543 bagi anda yang ingin mencoba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak di mana? Zaki. Dengan Zaki di mana? Cimanggis. Cimanggis. Cimanggis. Pak Zaki ada bukunya Pak? Enggak ada Pak. Oh tidak ada, taib. tidak Pak, tidak masalah insya Allah. Taib, uh, eh, saya baca Bapak ikuti Pak ya. Ya. Taib. istimewa sama karir. Dengarkan kemudian ikuti. Man hadha? Man hadha? Wa man zalika? Wa man zalika? Man hadha wa man zalika? Man hadha wa man zalika? Hadha mudarrisun. Hadha mudarrisun. Wadhalika imamun. Wadhalika imamun. Saya gabung. Hadha mudarrisun wadhalika imamun. Hadha mudarrisun wadhalika imamun. Mumtaz. Ma dhalika? Ma dhalika? Dhalika hajarun. Dhalika hajarun. Dhalika hajarun. Dhalika hajarun. Azaki imamana hajarun? Batu. Batu. Ahsanta. Hadha sukkarun. هذا سكر وذلك لبن وذلك لبن أنا أقبل هذا سكر وذلك لبن هذا سكر وذلك لبن ما معنى سكر وما معنى لبن gula labanan susu laban susu sukar sukar gula sukul gula ahsan jayid kalau saya bilang hadza kita kitabun misalnya. Ini buku. Berarti kalau kalau saya menggunakan hada itu belanya jauh apa dekat, Pak? Hada buku. Dekat. Dekat. Kalau saya menggunakan zalika misalnya? Zalika. Jauh apa dekat itu maknanya? Jauh. Jauh. Ahsan tabarakallah fiik. Cukup? Terima Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih Bapak Zaki dimanggil bagian tem yang ingin mencoba di sesi ini kita akan terima kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Umu Akmal dari Depok. Iya, Umu Akmal. Umu Akmal ada bukunya, Umu? Ada. Baik. Ya. Saya minta Umu baca tamrin latihan yang di bawah itu. Ya. Ikra waktu. Baik, silakan Umu. Ikra waktu. Nah. Haza sukarun wa zalika labanun. Masya Allah. Man zalika? Zalika imamun. Ah, sekali lagi Umu. Man zalika? Zalika imamun. Uh, di sini tulisan saya wazirun di sini. Zalika wazirun. Nah, oh, sekali lagi. di sini imamun. Ya, Masya Allah. Imamun? Kalau mungkin cetakan lain mungkin ini. Allah ya, alam. Ya. wazirun. Hmm, berarti salah ya, ah, iya. salah iya. ketik ini. Iya, seperti Allah alam seperti begitu. Wazirun. Wazirun. Wazirun. Wanya pendek, waw zai ya ra. Wazirun. Wazirun. Baik. Silakan Umu teruskan. Azalika kitun. Nah, mama kitun Umu? Kucing. Kucing. Istamir. La, zalika kalbun. Nah. Ma haza Hadza hajarun. Haza hajarun. Terjemahkan Umu, ma hadza? Apa ini? Hmm, hadza hajarun. Ini batu. Ah, santa barakallahu fikum. Cukup. Jazakallah khair. Ya, syukran. Afwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagi para pendengar masih kita terima di 8236543 pada sesi ini untuk bisa um, membaca beberapa kalimat dalam bahasa Arab pada halaman 11 ya. Dan untuk bisa juga bertanya untuk sampai kita tunggu ada beberapa pertanyaan yang telah masuk ke SMS. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalam berbicara dengan bahasa Arab uh, ada juga atau dengan tajwid putra di Depok? Taib, adapun ahkam tajwid secara keseluruhan tidak tidak semua kita praktekkan. Misalnya tidak ada ikhfa misalnya. Jadi ketika nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf-huruf ikhfa, maka tidak didengungkan, cukup baca biasa saja. Tapi ada beberapa yang perlu ditetap diperhatikan, di antaranya makharijul huruf, ini yang penting. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Zai, zal, ain, a dan seterusnya. Ini ini penting tetap tetap diperhatikan dalam dalam uh, bahasa Arab walaupun sekedar berbicara sehari-hari. Begitu juga panjang dan pendeknya. Panjang pendeknya tetap walaupun tidak ada dalam pembicaraan sehari tidak ada panjang yang lebih daripada dua harokat. Semuanya cukup dua harokat. Zalika tidak perlu zalika misalnya lima atau enam harokat. Itu mungkin beberapa hal yang masih tetap diperhatikan, adapun yang lainnya tidak terlalu diperhatikan. Tayyip. Iya. Kita telah eh, mendapatkan satu penumpang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Pak di mana? Abu Ifa di Depok, Pak. Abu siapa? Abu Ifa. Ifa. Abu Ifa ya? ya. Abu Ifa. Iya. Pak, kalau misalnya di Tamrin ini kan rata-rata tanda bacanya udah nggak ada, Pak ya? Iya, benar. Misalnya ada sakarun. Iya. Sakarun ini bisa sukarun, gak, sukarun. Sukarun ya, iya. misalnya ada sin ka kaf amaro. Iya. Itu bisa nggak uh, mungkin ada harokat lain yang artinya jadi berbeda. Ya, bisa jadi Pak. sakar, Allah walam maknanya sakar, sakru. Allah walam, tapi bisa jadi mungkin ada makna lain, sakar. Oh, itu berarti memang nantinya nggak masalah ya, apa ya kalau kita pas ada uh, huruf yang nggak uh, Arab gundul misalnya gitu, ya. kita kan bisa salah. Betul Pak, betul sekali. Iya, bisa salah. Maka memang uh, kalimat hada sukarun tidak mungkin langsung tiba-tiba eh, sekonyong-konyong muncul tiba-tiba hada sukarun tanpa harokat. Karena sebelumnya Bapak lihat hadas sukarun sudah dipelajari sebelumnya kan? Hmm. Sama seperti kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bapak sudah lihat dari kecil bahkan mungkin hmm. sudah sering nulis. Ya. Tanpa harokat pun Bapak bisa lihat ini bismillahirrahmanirrahim. Ya, kuncinya itu Pak. Karena melihat lalu sering dibaca, sering dilihat, bahkan mungkin sering ditulis dan sehingga menjadi satu hal yang biasa kita lihat dan kita dengar sehari-hari sehingga kita melihat hurufnya saja tanpa harokat Bismillahirrahmanirrahim pasti Bapak bisa membaca dengan benar. Nah ini seperti juga Pak. Kunci rahasianya kita bisa membaca Arab gundul. Tidak sekonyong-konyong kita langsung bisa atau menebak-nebak tidak. Tapi dengan mempelajari kalimat-kalimat sebelumnya dengan harokat. Nanti ketika ketemu huruf yang sama, kalimat yang sama atau kata yang sama di buku lain, kita bisa lihat tahu-tahu ini begini bacaannya, tidak mungkin berubah. Iya. Oh, ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita angkat kembali dari SMS ada pertanyaan berkaitan tentang ya pengucapan ini Sat. Apakah uh, dalam kata-kata dalam bahasa Arab diakhiri un Sat ya seperti filun. Tapi kenapa dia al menjadi al-fil? Al-fil. Memang ini uh, sebenarnya ini bagian daripada pelajaran an-nahwu karena an-nahwu itu uh, bagiannya adalah menjelaskan kepada kita bagaimana harokat huruf terakhir. Filun misalnya. Apakah filun, apakah filan, apakah filin itu nanti Bapak kalau mudah-mudahan kalau kita langgeng istiqamah terus mempelajari bahasa Arab ini mudah-mudahan kita sampai pada tahap nanti uh, di masa depan mem me membahas tentang nahu wa sarf. Nahu dan sarf ini khusus uh, tata bahasa uh, Arab. Insyaallah. yang tadi Bapak tanyakan filun jadi al-filu. Karena di depannya ada alif lam. Kitabun. Kalau ada alif lam al-kitabu. Apalagi kalbun Ketika ada alif lam depannya al-kalbu dan seterusnya, semuanya begitu. Semuanya ketika ada alif lam maka harokat tanwinnya berubah menjadi harokat satu saja, tidak harokat tanwin. Barakallahu fikum. Baik, sudah kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa, Pak? Dengan Abu Hani di Abu Hani punya bukunya? Ada, ada. Arab, silakan. Ana minta antum baca Tamrinun yang terakhir. Taib. Hada sukar. Uh, sekali lagi Ummu Hani, sekali lagi hada sukar wadalika laban ah tolong diulang sekali lagi hada sukarun pendek hada sukarun mm -mm. wadalika laban mumtaz Mandalika. Dalika wazirun sekali lagi Ummu Hani wazirun. Dalika wazirun. Dalika wazirun. Baik, istamir, teruskan. Adzalika kibtu. Ah, afan Abu afwani adzalika. Adzalika. Hanya pendek. Ya. Adzalika kiptu. Mumtaz. Bagus. La zalika kalbu. Mumtaz. Bagus. Ma Haza hajar. Masya Allah, jayid. Masya Allah. Barakallah fikum. Syukuran. Ya. Assalamualaikum. wabarakatuh. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi pendapat terakhir saja. Taib. dari uh, jadi mulia ya dan sebelumnya ada beberapa SMS mungkin kita silakan uh, bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kamus bahasa Arab seperti apa untuk menambah kosakata yang cocok bagi pemula Ustaz? Uh, kamus banyak sebenarnya tapi yang pernah ana lihat apa ini sudah sudah ada sejak 10 tahun lalu menurut anda tapi yang sekarang yang muncul edisi edisi sekarang ini Dulu ada warnanya hijau covernya. Itu kalau tidak salah kamus eh subhanallah ana lupa namanya kamus Muhammad itu Yunus. ringkas Muhammad Yunus kamus Muhammad Syukron ah, ah, kamus Muhammad Yunus itu ringkas kalau Bapak mau lebih tebal lagi ada kamus Al Munawir, Al Munawir lah, Al Munawir juga cukup bagus itu ya mungkin bagi pemula ya cukuplah uh, kamus Muhammad Yunus insyaallah Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua, apakah ada persamaan dialek bahasa Arab dengan dialek bahasa Mesir seperti jazakumullah khair dengan khair jazil dari Putra di Depok? Khairun jazila. Memang ada beberapa uh, dialek bahasa itu yang agak sedikit berbeda. Kalau Mesir misalnya jim itu sering dibaca ghim. Jadi kalau kita bilang di sini misalnya Abdul Majid, Abdul Majid, tapi kalau orang Mesir Abdul Magid. Abdul Magid seakan-akan seperti huruf green. Abdul Magid. Tentu yang benar adalah Jim. Abdul Majid. Begitu juga anak-anak orang Sudan ketika membaca Qaf misalnya Abdul Khalik Misalnya dia dia baca Abdul Khalid, Abdul Khalid. Nah ini tentu uh, dialek yang tepat adalah dialeknya orang Quraisy yaitu Qaf dan Jim. Wallahu a'lam. Ya, tapi mungkin ada pertanyaan terakhir, mungkin kesimpulan terakhir bagi ya. Type, uh, kalau kita review, kita ulang kembali pelajaran dari awal dari Ad-Darsul Awal dan Ad-Darsul Sani ini sudah cukup banyak e, eh, mufrodat yang sudah kita ketahui. Ana tekankan sekali lagi, tidak ana bosan-bosan ana tekankan murajaah, mengulang-ulang pelajaran di rumah ini penting. Sehingga mufradat yang sudah kita pelajari tidak hilang begitu saja bagaikan debu di tiup angin kita ingin, ingin kita ingin semua mufradat tetap menempel di ingatan kita, maka caranya adalah salah satunya adalah dengan cara merojah. Kalau bukan dengan merojaah kita baca sendiri atau kita misalnya ada tetangga kita dekat misalnya yang juga ikut belajar maka bisa join sehingga uh, bisa lebih uh, lebih meriah. Kalau sendiri mungkin uh, bosan atau seterusnya atau mungkin nanti bisa mendengarkan siaran ulang jika ada siaran ulang wallahu alam dan sini saya review sedikit. Ha, kita sudah pelajari beberapa kata pertanyaan uh, ismul istifham, beberapa kalimat-kalimat tanya. Di sini ada ma apa untuk menanyakan benda. Ma apa? Lalu ada man. Man siapa untuk menanyakan orang. Lalu ada a. A yang artinya apakah? A juga bisa diganti eh, dengan hal. A atau hal. Artinya apakah? Ini ismul istifham. Lalu yang kita pelajari juga uh, ismul isyara beberapa kalimat-kalimat tunjuk, kata-kata tunjuk. Ada hadza, lalu ada zalika. haza hmm, Hadza, anda ingatkan sekali lagi, hadza artinya ini untuk menunjuk benda yang dekat. Adapun zalika artinya itu untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Demikian kiranya kesimpulannya. Allah a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.